Tidak terasa hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Dan demikianlah hari-hari kehidupan terus berjalan tanpa henti, bergulir dan jarang dari manusia memikirkan makna dari perubahan waktu siang dan malam. Bulan demi bulan yang terus berjalan bersamanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dari sifat orang-orang yang memiliki hati adalah mengambil pelajaran dari gantian dan perputaran waktu tersebut. Yuqallibullahu al layla wa nahar Inna fi dhalika la'ibaratan li'ulil abasar. Allah membolak-balik malam dan siang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran, terdapat ibrah bagi orang-orang yang memiliki hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat kaum mukminin, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal nahar li liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan persiligantian siang dan malam terdapat ayat-ayat yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki hati yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring dan selalu mereka bertafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, Wahai Rob kami, tidaklah engkau menciptakan segala hal ini sia-sia. Karena itu, peliharalah kami, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Perhatikan, tadabbur, dan memperhatikan perguliran waktu, persilikan tian siang dan malam. Terdapat ayat-ayat dan terdapat renungan serta pelajaran bagi orang-orang yang menghendaki kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan yang indah di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah syahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa kana aktsara siyamihi fi Sya'ban adalah kebanyakan puasa beliau di Sya'ban dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan juga terdapat di dalam hadis Ummu Salamah ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama syahrain mutatabi'aini illa fi Sya'ban wa Ramadan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan tidak ada pertentangan antara hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah yang Hadits Aisyah zahirnya menunjukkan kebanyakan bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di Syaban dan hadits Ummu Salamah menunjukkan bahwa Nabi berpuasa satu bulan penuh. Karena orang Arab apabila seorang sudah berpuasa di kebanyakan bulan, mereka katakan bahwa itu sudah berpuasa satu bulan penuh, walaupun dia di kebanyakan bulan. Karena itu sangat dianjurkan di bulan yang agung ini bagi seorang hamba berpuasa di dalamnya berpuasa di dalamnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi dan selainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa aku melihat engkau ya wahai Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa syahrun yaghfulun nasu anhu. Dia adalah suatu bulan yang manusia itu lalai darinya. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Syaban ini amalan-amalan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim. Maka saya pun cinta amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Di dalam hadis-hadis yang agung ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran yang agung. Yang pertama adalah syariat berpuasa di bulan Syaban dan ketentuan puasanya dianjurkan untuk seorang muslim dan muslimah berpuasa di kebanyakan bulan. Kalau dia berpuasa pada seluruh bulan Syaban, hal tersebut insyaallah taala tidak apa-apa Iya. Hal tersebut insya Allah taala tidak apa-apa karena itu adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariat. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwa penegakan ibadah puasa di bulan Syaban ini adalah karena suatu hikmah. Karena suatu hikmah di mana di bulan ini adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya Kata Nabi, huwa syahrun yaghfulun nasu anhu. Dia adalah bulan yang manusia itu lalai darinya. Karena ia terletak antara bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah bulan Muharram. Dan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keagungan. Karena ia terletak antara dua bulan yang agung ini. Seakan-akan manusia menyangka bahwa keutamaan hanya pada dua bulan itu saja. Padahal bulan Rajab tidaklah lebih utama dari bulan Sya'ban. Bahkan menurut al-muhakkikin min ahli ilm, bulan Sya'ban lebih afdal daripada bulan Rajab. Lebih afdal daripada bulan Rajab. Karena hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, semuanya ada kelemahan. Adapun hadith-hadith tentang keutamaan bulan Sya'ban, telah kita dengarkan sebagiannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan keutamaan dan keagungannya. Iya. Karena itu hendaknya diperhatikan makna yang agung ini. Bahwa dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kemudian yang ketiga, dari sabda Nabi, huwa syahrun yaghfulun nasu anhu. Dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kalimat kelalaian ini adalah suatu hal yang dicela di dalam syariat.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 Dalam waktu yang tidak lama lagi, insyaallah taala kita semua akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan karunia dan anugerahnya serta kebaikannya untuk kita semua menjumpai bulan yang agung tersebut. Tidak terasa hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Dan demikianlah hari-hari kehidupan terus berjalan tanpa henti, bergulir dan jarang dari manusia memikirkan makna dari perubahan waktu siang dan malam. Bulan demi bulan yang terus berjalan bersamanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari sifat orang-orang yang memiliki hati adalah mengambil pelajaran dari persiligantian dan perputaran waktu tersebut. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Inna fi dhalika la'ibratan al absar. Allah membolak-balik malam dan siang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran, terdapat ibrah bagi orang-orang yang memiliki hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat kaum mukminin إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dan selalu mereka bertafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Wahai Rob kami, tidaklah engkau menciptakan segala hal ini sia-sia. Karena itu, peliharalah kami, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Perhatikan, tadabbur dan memperhatikan perguliran waktu, tian siang dan malam, terdapat ayat-ayat dan terdapat renungan serta pelajaran bagi orang-orang yang menghendaki kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan yang indah di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah syahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa kana aktsara siyamihi fi Sya'ban adalah kebanyakan puasa beliau di Sya'ban dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan juga terdapat di dalam hadis Ummu Salamah ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama syahrain mutatabi'ain illa fi Sya'ban wa Ramadan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali di bulan Syaban dan di bulan Ramadan. Tidak ada pertentangan antara hadits Aisyah dan hadits Ummu Salamah yang hadits Aisyah zahirnya menunjukkan kebanyakan bulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di Syaban dan hadits Ummu Salamah menunjukkan bahwa Nabi berpuasa satu bulan penuh. Karena orang Arab apabila seorang sudah berpuasa di kebanyakan bulan, mereka katakan bahwa itu sudah berpuasa satu bulan penuh. Walaupun dia di kebanyakan bulan. Karena itu sangat dianjurkan di bulan yang agung ini. Bagi seorang hamba berpuasa di dalamnya. Berpuasa di dalamnya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadits Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi dan selainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa aku melihat engkau ya wahai Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa syahrun yaghfulun nasu anhu." Dia adalah suatu bulan yang manusia itu lalai darinya. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban ini amalan-amalan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin fauhibbu ayyurfa'a amali wa ana saim. Maka saya pun cinta amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Di dalam hadis-hadis yang agung ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran yang agung. Yang pertama adalah syariat berpuasa di bulan Sya'ban dan ketentuan puasanya dianjurkan untuk seorang muslim dan muslimah berpuasa di kebanyakan bulan. Kalau dia berpuasa pada seluruh bulan Syaban, hal tersebut insya Allah taala tidak apa-apa. Iya. Hal tersebut insya Allah taala tidak apa-apa karena itu adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariat. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwa penegakan ibadah puasa di bulan Syaban ini adalah karena suatu hikmah. Karena suatu hikmah. Di mana di bulan ini adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kata Nabi, huwa syahrun yaghfulun nasu anhu. Dia adalah bulan yang manusia itu lalai darinya. Karena ia terletak antara bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah bulan Muharram. Dan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keagungan. Karena ia terletak antara dua bulan yang agung ini. Seakan-akan manusia menyangka bahwa keutamaan hanya pada dua bulan itu saja. Padahal bulan Rajab tidaklah lebih utama dari bulan Sya'ban. Bahkan menurut al-muhakkikin min ahli ilm, bulan Sya'ban lebih afdal daripada bulan Rajab. Lebih afdal daripada bulan Rajab. Karena hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, semuanya ada kelemahan. Adapun hadith-hadith tentang keutamaan bulan Sya'ban, telah kita dengarkan sebagiannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan keutamaan dan keagungannya. Iya. Karena itu hendaknya diperhatikan makna yang agung ini, bahwa dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kemudian yang ketiga dari sabda Nabi, wa syahrun yaghfulun nasu anhu. Dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kalimat kelalaian ini adalah suatu hal yang dicela di dalam syariat karena itu terdapat di dalamnya peringatan bagi seorang muslim dan muslimah untuk menghindari segala bentuk kelalaian yang memalingkannya dari dasar keislamannya, dari pokok keislamannya, maupun dari penyempurna-penyempurna keislamannya. Apakah itu penyempurna yang berbentuk kewajiban ataupun penyempurna keislaman yang berbentuk hal yang disunnahkan dan dianjurkan. Iya, tidaklah pantas seorang hamba lalai dari perkara yang memperbaiki kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Kelalaian adalah hal yang mencelakakan dan penduduk neraka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian mereka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka Jahannam itu. Kebanyakannya dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi mereka tidak berpikir dengan hatinya. Mereka memiliki penglihatan, tidak dipakai untuk melihat. Memiliki pendengaran, tidak dipakai untuk mendengarkan. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Kemudian Allah menyatakan, Ula'ika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalih. Kelalaian adalah hal yang sangat dicela. Karena itu mereka yang dibuat terlena oleh kehidupan dunia. Hanya mengenal kehidupan dunianya dan tidak mengetahui kehidupan akhiratnya. Hal yang memperbaiki kehidupan akhiratnya. Dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hal yang zahir dari kehidupan dunia tetapi kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai darinya. Karena itu, hindarkan diri kita dari segala bentuk kelalaian yang dengannya bisa menjatuhkan ke dalam kecelakaan dan ke dalam kebinasaan. Kemudian di dalam hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Syaban ini, terdapat di dalamnya peringatan akan anjuran bersegera di dalam amal salih, menggunakan musim-musim yang berlalu di dalam kehidupan, bulan demi bulan yang dihiasi dengan keutamaan. Hendaknya kita hidupkan seluruh hal tersebut dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya. Dan itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rob kalian dan menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sifatkan orang-orang yang beriman di surah Al-Mu'minun, ulaika yasari'una fil khairat, wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling depan, paling segera di dalam kebaikan tersebut. Dan sifat para nabi dan para rasul, Allah terangkan di dalam kitabnya أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan berdoa beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan penuh rasa takut dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam menegakkan ibadahnya kepada kami iya karena itu seorang mukmin hendaknya selalu mengingat bahwa di dalam persilih waktu dan hari ini Hendaknya kita hiasi dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaaka huwa syahrun an nasu anhu." Dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kemudian juga Nabi mensyariatkan di bulan Syaban dengan puasa. Terdapat di dalamnya isyarat bahwa seorang hamba disyariatkan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena ini adalah ketentuan umum di dalam hal-hal yang manusia banyak lalai di dalamnya. Kita hendaknya menyebutkannya dengan amalan kebaikan. Iya, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan berdoa di sepertiga malam terakhir. Doa dikabulkan tidak ditolak. Karena banyak manusia lalai darinya. Tidur pada waktu-waktu itu. Dan di waktu sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrabu ma al 'abdi wa bain Rabbihi wa huwa sajid, fakhiru fihi fihi al sujud." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud tersebut. Karena ini adalah waktu mustajabah dan juga banyak manusia yang lalai darinya. Dan di waktu banyaknya fitnah, di waktu banyaknya hal yang melalaikan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu di waktu fitnah itu bagikan berhijrah kepadaku. Iya. Maka terdapat di dalamnya peringatan bahwa waktu-waktu yang agung di bulan Syaban ini yang banyak manusia lalai darinya hendaknya dihiasi dengan perkara-perkara, dengan amalan-amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejumlah dari as-salaf lebih memperbanyak ibadahnya, ibadah salatnya di bulan di bulan Syaban dan sejumlah dari as-salaf lebih memperbanyak istighfar dan taubatnya dan sejumlah dari as-salaf apabila masuk bulan Syaban mereka berkata datanglah bulan yang merupakan rahmat bagi fukara mereka makmurkan dengan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah bentuk dari amalan-amalan para as-salaf rahimahumullah taala di dalam melawan kelalaian sehingga tidak digolongkan kepada orang-orang yang lalai dari kebaikan di bulan yang agung ini, kebaikan di bulan Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian di antara hal yang hendaknya diperhatikan bahwa keberadaan bulan Sya'ban ini adalah suatu hal yang Ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai hadis. Perkara yang diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di berbagai kesempatan. Iya. Apalagi beliau menyatakan wafihi turfa'ul a'malu ilallah ya rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Karena itu percantiklah amalan-amalan kebaikan yang akan diangkat di bulan ini. Sia-sialah waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau banyak berpuasa di bulan Syaban karena beliau mengharap amalan-amalan itu diangkat dalam keadaan beliau berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kandungan umum yang terdapat di dalam keutamaan bulan Syaban ini disebutkan oleh para ulama ibadah-ibadah yang diagungkan, yang disyariatkan di bulan Syaban ini berupa puasa maupun selainnya, dia adalah hal yang disyariatkan sebagai latihan untuk memasuki bulan Ramadan, persiapan untuk menghadapinya, persiapan untuk menghadapinya. Sebagaimana ibadah-ibadah, salat ada nawafilnya, ada rawatibnya, ada rawatib qabliyah dan ada rawatib ba'diyah pada sebagian salat. Maka pada bulan Ramadan ada amalan-amalan yang dengannya memperindah masuknya seorang hamba ke dalam bulan itu. Disyariatkan dia berpuasa di bulan Syaban. Sehingga tatkala ia terlatih, terbiasa dan sudah merasakan indahnya puasa di bulan Syaban. Ia masuk ke dalam bulan Ramadan dengan jiwa yang tenang, dengan penuh harapan, dengan penuh kecintaan atau mengharapkan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Apabila dia telah merasakan lezatnya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memasuki bulan Ramadan dengan jiwa yang lain, dengan hal yang lebih indah di dalam kehidupannya. Maka ini dari mana-mana yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita semua. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله Di bulan yang agung ini penuh dengan keutamaan. Sangat disayangkan Sejumlah dari manusia bukannya meraih keutamaan dan kebaikan di bulan ini. Bahkan sejumlah dari manusia di bulan yang agung ini melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ada dua golongan dari kaum muslimin. Golongan yang pertama adalah golongan yang lalai akan keutamaan bulan ini dan justru menghiasi bulan atau menjalani bulan Sya'ban ini dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak menegakkan amalan-amalan yang disunnahkan di bulan Sya'ban. Tetapi mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, perkara-perkara yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dan sejumlah manusia ada yang mengucapkan dan mensyariatkan ibadah-ibadah di bulan Syaban ini. Tapi Rasulullah tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah menganjurkannya. Tidakkah mereka ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam hadits yang mutawatir, "Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dari bid'ah-bid'ah tersebut adalah keyakinan sebagian dari umat Islam menghidupkan malam yang mereka sebut dengan nama Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, yaitu ada sholat khusus di malam harinya, ada puasa khusus di Nisfu Sya'ban. Dan ini semuanya dibangun di atas hadith-hadith yang lemah, hadith-hadith yang palsu, tidak pernah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula sebagian orang yang meyakini bahwa dilarang berpuasa setelah berlalunya pertengahan Syaban. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis riwayat At-Tirmidzi dan tasafa Syaban fala tasumu. Apabila Syaban sudah masuk ke pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Ini adalah hadis yang lemah dilemahkan oleh sejumlah ulama seperti Al-Bukhari, Ibnu Al-Madini dan selainnya. Andai kata haditnya kuat, maka larangan tersebut hanyalah berlaku untuk orang yang sebelum pertengahan Syaban dia tidak berpuasa. Iya. Adapun kalau dia berpuasa dari awal bulan, kemudian dia ingin berpuasa seterusnya, maka itu adalah hal yang dianjurkan karena telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di kebanyakan bulan Syaban. Juga di antara bid'ah yang berjalan di bulan Syaban ada yang disebut dengan salat raghaib dan ada juga yang disebut dengan salatul Al-Siyah salat seribu yang dilakukan seratus rakaat pada setiap rakaatnya dibaca kul huwallahu ahad sebanyak sepuluh kali. nah ini kata Imam Nawawi, hadhihi salatani munkaratani bid'atan. Ini adalah dua salat yang mungkar dan bid'ah walaupun disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Demikian pernyataan Imam Nawawi rahimahullahu taala dan banyak lagi dari pernyataan para ulama yang menganggap bahwa ini adalah salat-salat yang bid'ah. Demikian pula di antara bid'ah di bulan Syaban ini adalah mengkhususkan waktu ziarah ke kuburan. Berziarah ke kuburan di bulan Syaban. Dan ini yang kita lihat pada kebiasaan kebanyakan kaum muslimin dari pertengahan bulan Syaban hingga menjelang Ramadan. Pekuburan ramai dengan orang-orang yang berziarah. Iya ramai dengan orang-orang yang berziarah. Berziarah khusus pada waktu-waktu ini itu adalah perkara yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Bahkan itu adalah bidah yang sesat di dalam agama. Perkara yang dilarang di dalam agama kita. Apalagi pada orang-orang yang melakukan ziarah-ziarah kubur itu. Banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan di dalam ziarahnya. Berdoa kepada penghuni kubur. Meminta hajatnya kepada penghuni kubur dari perbuatan kesyirikan belum lagi melakukan juga melakukan bidah-bidah dan khurafat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin dan muslimat dari kejelekan hal ini. Demikian beberapa ahkam, beberapa hukum yang berkaitan dengan bulan Syaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan kita semua di atas keislaman dan di atas menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dalam umur ini dan selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua menghiasi dan memakmurkan umur kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين